Nabi Muhammad itu kan disebut diutus sebagai Rasul membawa umat zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang Nah, ini adalah sementara sebelum ada Nabi Muhammad kan ada Nabi-Nabi Rasul terdahulu apakah zaman yang jauh sebelum zaman Nabi Muhammad zaman gelap semua maka umat-umat sebelum lahiran Nabi Muhammad adalah umat jahiliyah begini maksudnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah dari alam kegelapan ini bu bahasa yang kadang-kadang orang nggak paham Nabi Muhammad adalah yang diutus Allah dari alam kegelapan alam terang benderang ibu paham nggak terang benderang gimana bu dari dulu terang benderang <laughs> ini biasanya bahasa saja kita itu ngikut-ngikut saja tidak mengerti, tidak mencoba mencermati maknanya masa dari dulu setiap ngasih mukadimah Nabi Muhammad Nabi yang membawa dari alam gelap gulita menjadi alam benderang terang benderang dari dulu kayaknya matahari tetap ada ya terang benderangnya. <laughs> mungkin perlu dirubah sedikit yang membawa dari dari alam jahiliyah kebodohan alam yang tidak islami menjadi alam Islam terangnya terang maknawi ya ya itu ini kemudian apa dari dulu ada nabi-nabi cuman ini kelebihan buat Nabi Muhammad lagi setiap nabi itu diutus untuk kaumnya setiap nabi diutus untuk kaumnya Bani Israel hanya untuk Bani Israel yang lain tidak wajib mengikutinya tetapi Nabi Muhammad diutus untuk semua jadi memang ada lentera, lentera, lentera itu para nabi tapi kalau Nabi Muhammad mataharinya semua jadi Nabi Muhammad menerangi semuanya jadi kalau setiap nabi itu diutus untuk kaumnya semua nabi diutus untuk hanya kaumnya. Kepada kamu Nabi Hud. Nabi ini jadi ada kaum wa ila, tamu ila Thamud akhahum Syuaib. Nabi Syuaib ada sendiri. Nabi Hud ada sendiri kaumnya. Nabi Ibrahim ada sendiri kaumnya. Jadi semua nabi itu diutus oleh Allah untuk kaumnya masing-masing. Sehingga kalau ada orang yang berkata Nabi Muhammad adalah nabi tapi hanya untuk orang Arab, nggak Islam dia. Ada namanya kelompok orang Islam tapi mengakui Nabi Muhammad hanya diutus oleh Allah untuk orang Arab. Jadi sahadatnya nggak sama dengan kita. Jadi ada orang yang mengatakan ada bahwasanya Nabi percaya Nabi Muhammad Nabi, tapi mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah hanya untuk orang Arab. Maka waktu dia masuk Islam nggak cukup asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Harus ditambah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah lil alamina. Semua semesta. Atau likafatin nasi kepada semua orang. Jadi nggak cukup kalau orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu nabi tapi diutus untuk orang Arab saja belum Islam. Belum mukmin. Tapi Nabi Muhammad nabi yang diutus untuk semuanya. Jadi pertanyaannya adalah jadi nabi-nabi terdahulu membawa keterangan, penerangan. Jadi setiap umatnya diberi penerangan. Tapi ingat, tidak seperti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus untuk semuanya. Itu kelebihan dan keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.